Seperti biasa setiap subuh Senin kita mempelajari kitab Syama'ilul Muhammadiyah atau nama lainnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmizi Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab ke-22 halaman 223 Babu majaa fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab hadis-hadis yang menyebutkan tentang bersandarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <clears throat> Tukaah atau sandaran maksudnya adalah mayattaqiu alaihi min wisadah atau mikhaddah atau nahwi dzalik halal julus yaitu sesuatu yang dijadikan untuk bersandar entah seperti bantal bantal besar bersandarnya kepada bantal atau mikhaddah bantal kecil di sini diterjemahkan dengan bantal kecil mikhaddah juga bisa diterjemahkan dengan bantal yang cukup untuk kepala berarti halus tidak sebesar wisadah atau sejenisnya entah bersandar kepada tembok, dinding atau kepada orang ya, maka itu juga disebut bersandar. Ketika seseorang duduk, ketika seseorang duduk. Hadis yang pertama, <clears throat> hadis nomor 130 ya, kita baca. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Duri al-Baghdadi. Qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur an Israil an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurata radhiyallahu taala anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarih Imam Tirmizi berkata Abbas bin Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi bercerita. Ad-Duri itu nisbah kepada sebuah tempat atau kampung namanya Dur. Durun, Dur ya. Kemudian orang ini berasal dari Ad-Duri. Bukan bahasa Indonesia Duri ya. Ad-Duri nama tempat di Baghdad. Ad-Dur nama tempat di Baghdad. Al-Baghdadi bercerita kepada kami, dia mengatakan Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami dari Israel, Israel bin Yunus, seorang imam, seorang hujjah dari Simak ibn Harb dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk miring ke kiri bersandar pada sebuah bantal. Miring ke kiri pada sebuah bantal. Maksudnya adalah ketika beliau bersandar itu posisinya ke sebelah kiri. Dan di samping kiri hanya ada ada bantal. Kata Syekh Abdul Razak, perkataan sahabat Jabir duduk miring ke kiri bersandar pada sebuah bantal maksudnya adalah duduk dengan miring ke sisi kiri. Jadi bersandarnya pun Nabi pernah ke sisi kiri. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga miring ke sebelah kanan. Jadi bersandar boleh ke kiri, juga boleh ke kanan. Cara duduk bersandar ini kadang-kadang diperlukan oleh manusia karena duduk bersandar tersebut membuat badan menjadi rileks, menjadi nyaman. Timbul satu pertanyaan, apakah bersandar ke kiri kah atau ke kanan kah ini adalah disunahkan? Karena Nabi pernah seperti ini untuk meringankan, untuk menenangkan fisik beliau. Maka jawabannya adalah tidak. Karena pekerjaan Nabi seperti ini, perbuatan Nabi seperti ini termasuk sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah. Sunnah yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang manusia sama seperti kita. Seperti Rasul minum, Rasul makan, Rasul tidur, Rasul bersandar, maka kita tidak disuruh untuk mengikut beliau karena beliau minum. Contoh kenapa ulun minum? Karena Rasul minum, maka tidak. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti Nabi dalam hal sunnah jibiliyah. Nah, tetapi terkadang ketika minum, ketika makan atau guring Nabi memerintahkan dengan cara tertentu. Maka itu yang disunnahkan. Ya. Seperti guring, Nabi perintahkan agar apa namanya bemiring ke sebelah kanan. Pipi diletakkan di eh, pipi lagi, tangan diletakkan di bawah pipi. Kemudian berwudu, ya. Dan seterusnya. Seperti makan, makan kita diperintahkan. Kenapa makan? Membatik Rasul juga makan? Tidak. Ya, Rasul memerintahkan cara makan yang benar dengan tangan kanan baca bismillah ya. Wakul mimma yalik makan apa yang ada di hadapan dan seterusnya. Itu namanya sunnah jibiliyah. Nah, tetapi perkara makan minum jibiliyah ini kalau diniatkan untuk ibadah maka menjadi ibah, ibadah. Seperti makan. Kenapa pian makan? Karena Allah menyuruh di dalam Al-Qur'an misalnya. Allah mengatakan wakulu washrobu dan makanlah dan minumlah. Kita ingat ayat ini Allah menyuruh makan di dalam Al-Qur'an. Kita makan, kenapa makan? Karena Allah yang menyuruh maka berpahala. Contoh misalnya ada kajian maghrib sampai ke Isya. Biasanya pian sudah lapar benar sudah jam segitu. Maka pian makan sebelum maghrib niatkan agar jangan lapar sehingga bisa fokus untuk menuntut ilmu. Maka makan pian ber, berpahala. Jadi Nabi pun ya sering bersandar ke sebuah bantalkah, sebuah dindingkah untuk menyamankan badan atau fisik beliau karena beliau seorang manusia, manusia biasa. Jadi faidah hadis ini adalah bolehnya seseorang bersandar ke ke kiri. Boleh bersandar ke kiri. Hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua. Hadis nomor 131. Berkata Imam Tirmidzi Haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian qala wa syahadatuz zur au qala zur qala famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Afwan tadi ada ketinggalan ya tentang hadis tadi. Hadis yang sebelumnya kita baca. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab Jami'nya dan Abu Daud dan sahihkan oleh Syalbani. Hadis yang pertama tadi. Kemudian hadis yang kedua artinya adalah Imam Tirmidzi mengatakan Humaid bin Mas'adah bercerita kepada kami, dia mengatakan, Bishir bin Al-Mufaddal bercerita kepada kami, dia mengatakan Al-Jurairi bercerita kepada kami. Al-Jurairi itu bukan nama asli, <clears throat> Jurairi ya. Nama asli beliau Sa'id bin Iyas. Sa'idun bin Iyasun. Sa'id bin Iyas. Itu nama asli beliau. Kunyahnya Abu Mas'ud Al-Basri. Abu Mas'ud Al-Basri. Sa'id bin Iyas Abu Mas'ud Al-Basri. Al-Jurairi bercerita kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abdurrahman seorang tabi'in. Abahnya Abu Bakrah seorang sahabat. Abdurrahman bin Abi Bakrah dia mengatakan bercerita kepada kami dari ayahnya. Maksudnya Abdurrahman mengambil dari abahnya yang kunyahnya adalah Abu Bakroh. Ini seorang seorang sahabat termasuk sigorus sahabah, sahabat yang muda, sahabat yang junior yang muda, Abu Bakroh. Ini kunyah. Nah, Bakroh kenapa beliau diberi kunyah Bakroh? Bakroh artinya adalah tameng yang terbuat dari kayu. Tameng bulat yang terbuat dari kayu. Tameng bulat yang terbuat dari kayu. Yang di tengahnya ada gagangnya. Itu namanya bakroh. Beliau diberi kunyah Abu Bakroh. Iya. Kenapa beliau diberi kunyah Abu Bakroh, abahnya tameng yang bulat terbuat dari kayu, yang di tengahnya ada gagangnya, dikarenakan <clears throat> ketika Nabi SAW ingin menaklukkan kota Taif dan Rasul kepung dengan para sahabat, Abu Bakrah ketika itu belum masuk Islam dan melindungi dirinya dengan tameng tadi. Ketika Nabi kepung di kota asalnya yaitu Taif. Maka dia memakai bakroh tadi, tameng bulat yang terbuat dari kayu. Kemudian setelah itu dia masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diberi kunyah Abu Bakroh karena dia suka memakai ta, tameng, tameng kayu yang bulat yang di tengahnya ada gagangnya. Nama asli sahabat ini adalah Nufai bin Al-Harith. Nufai Nufai'un nun fa ya ain. Nufai bin Al-Harith. Nufai bin Al-Harith. Kata Abu Bakrah yang bernama Nufai bin Al-Harith, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Ya, Rasul membuka hadisnya dengan kalimat pertanyaan. Kemudian para sahabat berkata, "Ya wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda menyekutukan Allah. Nomor satu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar itu bertingkat-tingkat dan yang paling besarnya adalah asyirku billah. Yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau duduk dan sebelumnya bersandar. Jadi ketika Rasul mengatakan, "Maukah kalian aku sebutkan dosa-dosa besar?" Kemudian Rasul sebutkan yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Yang ketiga itu Rasul sebutkan dalam keadaan bersandar, bersandar ya. Kemudian setelah itu baru Nabi tidak bersandar, duduk seperti biasa. Kemudian beliau duduk dan sebelumnya beliau bersandar. Jadi serius ya, lebih memfokuskan, lebih mengiktimahkan masalah berikutnya. Setelah itu beliau bersabda, apalagi dosa-dosa besar dan bersaksi palsu atau berkata dusta. Nanti lu sebutkan kenapa Nabi lebih memfokuskan ketika menyebutkan dosa besar ini. Dia Abu Bakroh berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulanginya kalimat tadi sumpah palsu atau dusta. Iya. Sampai-sampai kami mengatakan semoga beliau diam atau ber, berhenti. Nabi ulang-ulangi mudahan sidin diam. Kata Abu Bakr. Nanti disebutkan alasannya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sabda Nabi, "Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar?" Nah, gaya bahasa seperti ini sering Nabi gunakan, yaitu di awal hadisnya Nabi menggunakan kata istifham atau bentuk pertanyaan. Ya sama kayak bahasa Banjar supaya orang lebih penasaran. Ikam tahukah kenapa sidin tuh kayak itu ya? Penasaran kenapa jar? Tapi isinya gibah enggak boleh Bang lah. Jadi terkadang orang itu ketika kita di awal percakapan supaya orang lebih penasaran, lebih terkis, lebih fokus, maka kita langsung dimulai dengan pertanyaan. Taulah ikam kenapa masjid itu berdiri contoh misalnya. Kenapa ini langsung diawali dengan pertanyaan. Biasanya orang lebih penasaran, lebih fokus. Dan gaya bahasa seperti ini adalah gaya bahasa yang lebih bermanfaat dalam pendidikan dan pengarahan. Fit tarbiyah wat tarjih wat taujih dalam pendidikan dan pengarahan karena lebih orang lebih fokus. Karena gaya bahasa ini membuat hati terfokus. Orang lebih penasaran dan fokus dan lebih perhatian dan perhatian terpusat pada ucapan tersebut ya. Maka Nabi menggunakan dengan dengan pertanyaan ya di awal sabda beliau. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan tentang dosa besar yang paling besar agar seorang muslim menghindarinya. Di sisi lain, seorang muslim wajib mengetahui mengetahui kebaikan untuk dia amalkan Demikian juga dia wajib mengetahui keburukan untuk dia jauhi karena bagai mungkin ada orang yang berhati-hati dari sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Di sini diterjemahkan dengan bagaimana mungkin ada orang yang berhati-hati dari sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Kalau ulun lebih e, bagus makna terjemahnya adalah bagaimana mungkin ada orang yang bisa melindungi dirinya dari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa yang dia lindungi dan caranya bagaimana. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar agar kita bisa menghindari? Bagaimana kita bisa menghindari dosa besar sedangkan kita tidak tahu apa yang kita ingin lindungi? Ya. Maka Rasul menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, banyak ulama menulis buku yang khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Di antaranya yang paling terkenal adalah kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Di antara buku yang lain juga adalah Az-Zawajir Aniqtirofil Kabair. Az-Zawajir Aniqtirofil Kabair. Tulisan Al-Imam Abu uh, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawajir Aniqtirofil Kabair. Di antaranya juga ada Al-Kabair tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kemudian kita baca lagi, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyekutukan Allah. Ini adalah dosa besar yang paling besar nomor nomor satu. Ini adalah kezoliman yang paling zolim. Jadi Allah sebutkan syirik kepada Allah adalah kezoliman yang paling paling besar. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman. Ya. Allah berfirman, Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya wahai anakku ya bunayya ya. Beliau memanggil dengan ungkapan yang paling sopan. Bukan ya bani, tapi ya bunayya. Kalau abah ya abu ya itu ungkapan yang paling sopan abahku ya. Kemudian yang pertama wasiat Luqman kepada anaknya lah la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Jadi perkara syirik pun itu bukan cuma untuk orang dewasa, tetapi kepada anak kecil. Maka kita tanamkan agar jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena kadang anak itu kalau bermain ya, lawan anak-anak kawannya terkadang banyak kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat tatayur atau kalimat-kalimat khurafat. Itu banyak. Pian mungkin mengalami lagi halus macam-macam. Jangan menunjuk pelangi nanti ganting, potong, putus jari pian. Nah, itu kan khurafat. Jangan bekami di pohon nanti bengkak itu pian. Itu waktu masih kecil ya, banyak seperti itu. Kadangnya bekawan, hal-hal seperti itu harus kita kita kasih tahu anak kita jangan seperti itu. Itu namanya tatayur atau khurafat ya. Contoh yang paling banyak juga ya seperti yang pernah ulun sering sebutkan, kalau misalnya meranjah kucing berkendaraan, kalau kada ditabrakan ke pohon pisang maka akan sial. Kadang anak kecil pun seperti itu, ulun bahi teranjah bersepeda teranjah kucing, ulun teranjahkan, cer kawan ulun harus diranjahkan ke pohon pisang. Karena kalau kada sial karena sepedanya. Maka kita harus ajarkan tauhid sejak sejak ini. Jadi masalah tauhid pun bukan untuk orang dewasa, bahkan juga untuk anak anak kecil. Kenapa Luqman mengatakan la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Allah sebutkan dengan perbuatan zalim. Wat usyai fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar terhadap Allah adalah perbuatan syirik. Sekalipun orang tersebut sangat baik kepada manusia, membangun masjid, bangun pondok pesantren tapi orang kafir, tetap dia melakukan kezaliman yang paling besar. Kita baca langsung kata Syekh Abdul Razak. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan hal dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah dan hak-haknya seperti ibadah. Ibadah khusus hanya kita persembahkan kepada Allah. Kalau ibadah kita beribadah kepada Allah seperti berdoa misalnya. Berdoa adalah ibadah yang khusus yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga kita berdoa kepada yang lain, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kepada Nabi Muhammad, maka hukumnya adalah perbuatan syirik. Barang siapa yang menunaikan atau mengerjakan hal yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah, baik dalam masalah rububiyah kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah lah yang satu-satunya memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Kemudian mengetahui seluruh perkara gaib. Ketika kita juga mengatakan Allah yang memberi rizki, ada juga selain Allah yang memberi rizki, maka itu namanya perbuatan syirik. Ya. Kita meyakini hanya Allah saja yang mengetahui semua perkara gaib. Kemudian kita katakan misalnya Nabi Muhammad juga mengetahui seluruh perkara gaib, maka itu namanya perbuatan syirik. Karena mengetahui perkara gaib semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala sah saja. Asma dan sifat atau salah satu haknya seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun sering sebutkan ya, terkadang banyak orang memahami bahwasanya perbuatan syirik itu adalah cuma sujud kepada selain Allah sujud kepada batu, kepada pohon, ya, kepada penghuni lautan kada. Ibadah-ibadah yang lain pun kalau ditujukan kepada selain Allah maka juga namanya perbuatan syirik. Seperti berdoa, seperti berkorban menyembelih ya. Dia sembahkan untuk Allah, kemudian untuk penghuni pantai misalnya, maka juga perbuatan syirik. Bernazar atau yang lainnya di antara jenis-jenis ibadah. Intinya semua ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dengan demikian dia telah menjadi orang yang melakukan kesyirikan dan melakukan dosa yang paling besar. Tetapi perlu dibedakan antara fonis kafir kafir dengan perbuatan kafir atau kekufuran. Ketika seseorang itu mengerjakan perbuatan syirik, tidak mesti dia harus difonis orang musyrik atau orang kafir. Itu beda ya dibedakan. Ketika seseorang itu mengerjakan perbuatan kekufuran, tidak mesti dia langsung difonis kafir. Ada tahapan-tahapannya, ada syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, setelah menyebutkan perbuatan yang paling besar yaitu syirik kepada Allah, Nabi mengatakan dan durhaka kepada orang orang tua. Durhaka itu bahasa Arabnya adalah akun ya, yang maknanya secara bahasa adalah memutuskan. Durhaka artinya artinya ini secara bahasa maksudnya adalah memutuskan. Akun al-qat'u lugatan. Secara bahasa maknanya adalah memutuskan. Durhaka kepada orang tua adalah ini pengertiannya lafaz yang mencakup semua bentuk berbuat buruk kepada orang tua intinya apa saja yang tercakup di dalamnya berbuat buruk kepada orang tua, maka itu dinamakan perbuatan durhaka. Sekalipun dengan kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan seperti kalimat uff. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqul uffin." Dan janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kalimat uff. Uff itu adalah ungkapan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan atau muar bahasa Banjarnya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ya kayak wah masam lawan kuitan, maka itu juga termasuk dur durhaka. Apalagi naudzubillah min lah. Walaupun dengan isyarat pun juga termasuk dur durhaka. Kayak ini misalnya naudzubillah min dzalik ya. Kuitan disambati atau kayak ini pian. Kerenakan tuh kadang kayak itu. <laughs> Amun sariknya bisa kayak tulan kuitan. <laughs> Nah, ya. Maka itu termasuk dur durhaka. Intinya perbuatan buruk sekecil apapun, sekalipun dengan apa namanya? reaksi wajah yang masam, yang tidak suka kepada orang tua, maka itu termasuk kalimat dur durhaka. Nabi menyebutkan durhaka kepada orang tua setelah syirik ya. Kan yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian adakah dosa yang lebih besar di atas durhaka kepada orang tua? Ada yang tahulah. Dosa yang lebih besar melebihi dosa zina, dosa minum khamar, dosa durhaka kepada orang tua, ada yang tahulah. Tarikus sholat Meninggalkan sholat itu lebih besar daripada zina, minum khamar dan yang lainnya. Ketika sebuah kampung dilanda musibah tsunami dan yang lainnya, oh ternyata kampungnya kada ada bezina, kada ada LGBT, tapi kada sembahyangan orangnya, maka juga termasuk membuat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak sholat ini dosanya sangat besar dibandingkan khamar ataupun berzina? Karena para ulama itu berbeda pendapat tatkala ada seorang yang meninggalkan sholat karena pengoler, karena malas dan dia masih meyakini kewajiban sholat. Ada ulama yang mengatakan tetap keluar dari Islam. Ada yang mengatakan itu termasuk dosa besar tidak sampai keluar kepada Islam. Jadi orang yang meninggalkan sholat pun sekalipun malas, ulama berselisih terhadap keimanan dia ini keluar apa kada? Berbeda dengan zina. Kalau orang berzina dan dia masih meyakini haramnya zina, ya karena nggak sanggup menahan syahwatnya, maka dia dosa besar, tidak sampai mencap, apa sampai kepada derajat kekufuran, kecuali dia menghalalkan zi, zina. Beda dengan sholat. Ulama ada yang mengatakan dan itu banyak diantaranya Imam Ahmad bahwasanya orang tersebut keluar dari Islam sekalipun meninggal meninggalkan sholat dalam keadaan koler dan dia masih meyakini kewajiban sholat. Ya, makanya jangan bingung kalau misalnya ternyata ada azab dari Allah ya misalnya gempa bumi kah atau apakah padahal penduduk kampungnya ya kada bezina, kada minum khamar, kada LGBT ya. Tetapi karena kebanyakan penduduk kampungnya tidak sholat maka Allah berikan ah, azab. Ya, kita teruskan. Allah sendiri telah menghubungkan antara hak mereka berdua dengan haknya dalam beberapa ayat yang berbeda. Jadi setelah perbuatan syirik, Allah juga melarang langsung adalah jangan durhaka kepada orang tua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 23. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Nah, kenapa yuk diterjemahkan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya? Kalau kita perhatikan teks ayatnya, Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan. Ada kalimat ihsanan. Itu dalam ilmu nahwu itu ihsanan itu i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yang mana fungsinya adalah litakid untuk memperkuat. Untuk memperkuat. Maka maknanya adalah berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebenar-benar berbuat baik. Kadanang hawayan biasa aja atau basa-basi kada. Memang diperintahkan agar mak maksimal. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ya. Bukankah hak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan hak kedua orang tua? Kenapa Allah tidak menyebutkan hak Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya. Kan setelah hak Allah kemudian hak kedua orang tua. Bukankah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan hak orang tua? Kan Rasul mengatakan la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai aku dibandingkan abahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Maka jawabannya adalah ketika Allah menyebutkan hak Allah itu juga terkandung hak Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa ya beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi ketika hak Allah disebutkan otomatis terkandung di dalamnya hak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah tidak mungkin bisa kecuali dengan syariat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Maka tergantung juga hak Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian masih ke, e, tentang orang tua dan hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Nah, pernah seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Abu Hurairah Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabati qala ummuka summa man qala summa ummuka summa man qala summa ummuka summa abuka kata Abu Hurairah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berhak yang saya berbuat baik kepada dia kemudian Rasul mengatakan ibumu kemudian dia bertanya lagi siapa lagi Rasul mengatakan ibumu kemudian dia bertanya lagi siapa lagi ibumu tiga kali kemudian baru Rasul mengatakan Summa abuka. Kemudian abah, abahmu. Tiga kali Rasul mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Nah, ternyata hadis ini berkaitan dengan ayat setelahnya yaitu hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwa lidayka jadi hadis ini yang ulun bacakan tadi itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan ibu kepada anaknya yaitu hamalat hu ummuhu ibunya mengandung dia wahnan ala wahnin kesusahan di atas kesusahan wa fisalhu fi amaini dan menyusuinya di dalam masa dua dua tahun ayat ini ternyata berhubungan dengan hadis yang Rasul mengatakan ibumu, ibumu, ibumu sebanyak tiga, tiga kali. Dikenakan ayat yang ulun bacakan tadi, jasa ibu kepada anaknya di ayat ini ada tiga, tiga kali. Yang pertama sifatul umumah, jasa ibu kepada anak sifatul umumah yang pertama, sifat keibuan. Ya, ibu berbeda dengan a, abah. Bagaimana ibu itu menyayang anaknya berbeda dengan abahnya sifat keibuan. Yang kedua, alhamlu hamil. Ya, karena ibunya yang membawa dia kemana-mana di dalam perut. Jasa ibu kepada ah, anak. Itu yang kedua. Yang ketiga arrodoah menyusui. Ada tiga di ayat ini. Maka Rasul mengatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Karena jasa orang tua, kebaikan orang tua kepada kita ada tingkatan. Satu sifat keibuan, dua Menghamil, mengandung, tiga menyusui. Maka Rasul mengatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Nah, ketika itu eh, kemudian Kurli wali wali Daika, Allah mengatakan apakah eh, agar kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur berterima kasih kepada orang orang tua. Maka cara yang paling utama untuk berterima kasih kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada kepada mereka. Dan berbakti kepada orang tua itu bisa dengan dua hal, dengan dua hal. Satu memberikan manfaat, dua idkhalus surur, membahagiakan hati sidin. Ya, berbakti kepada orang tua bisa dengan dua cara. Satu memberikan manfaat, kebaikan, yang kedua idkhalus surur, membahagiakan hati sidin sekalipun tidak apa-apa yang dibawa. Contoh memberikan manfaat kebaikan ya seperti membawakan makanan, memberi duit ya. Kemudian manfaat-manfaat lainnya yang kita berikan, maka itu termasuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua idkhalus surur, membahagiakan hati sidin. Contoh pian punya anak masih halus, bawa ke sana himung sidin. Sekalipun pian kadang membawa napa-napa, wadai kada, duit kada, tapi pian membawa anak cucu sidin Himong, maka itu juga termasuk berbakti kepada kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua tidak mesti dengan manfaat, tidak mesti dengan harta. Kalau kawa itu bagus, tetapi juga bisa dengan idkhalus surur, membahagiakan sidin. Bawa cucu aja ke rumah sidin Himong sidin. Ya, maka itu termasuk berbakti kepada orang tua. Kita baca lagi penjelasan Syekh. Perkataan Abu Bakrah sahabat ini Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk yang mana sebelumnya bersandar. Ketika mengucapkan al-isyraku billah, kemudian jangan durhaka, itu Nabi masih bersandar. Kemudian Nabi tidak bersandar. Maksudnya adalah Maksudnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua itu Nabi tidak bersandar. Kemudian beliau duduk tanpa bersandar ketika mengatakan qauluzur ya, sumpah palsu, syahadatuzur sumpah palsu atau perkataan dusta. Nabi tidak bersandar. Kan syahidnya di bab ini adalah Nabi bersandar. Ketika mengucapkan sumpah palsu atau perkataan dusta Nabi tidak bersandar. Ini menunjukkan Nabi ingin serius untuk masalah ini, lebih fokus, lebih serius. Yaitu ketika Nabi mengatakan dan bersaksi palsu atau berkata dusta. Nah, kenapa demikian? Nabi tidak jadi bersa Nabi ampih bersandar dan ingin lebih fokus. Ya, disebutkan di Fathul Bari kata lima Ibnu Hajar disebabkan perkataan dusta yang di dalamnya adalah sumpah palsu ashalu wuku'an alannas nas Dikarenakan paling mudah ini terjadi kepada manu, manusia. Berdusta paling rancak dosa yang sering di, dilakukan. Dikit-dikit berdusta, dikit-dikit berdusta. Paling mudah untuk dilakukan. Makanya Nabi lebih serius lagi. Di pintangan apa? Di pintangan perkataan dusta ya. Karena itu lebih banyak orang jatuh di dalam dusta Kemudian wattahawun aksar dan meremeh-remehkan itu lebih bah, banyak. Orang lebih mudah meremehkan ya kepada perkataan dus, dusta. Apalagi di, di persidangan misalnya. Kan sebelum dia contoh ada kasus di pengadilan misalnya. Kan sebelum orang itu bersaksi dia disumpah dulu dengan Al-Qur'an ya. Subhanallah ya. Artinya jangan sampai ber, berdusta. Ya masih banyak orang yang berdusta walaupun sudah di, disumpah. Terlalu mudah, terlalu nyaman diberi duit orang mau orang bersaksi saksi palsu ya atau berkata dus, dusta. Nah, perhatikan di riwayat ini dan bersaksi palsu atau berkata dusta. Ada kalimat atau. Ini menunjukkan keraguan yang bersumber dari seorang perawi. Ya. Ulun cari-cari, ulun menemukan siapa rawi yang dimaksud yang ragu-ragu. Di Sahih Bukhari itu bukan atau kalimatnya, wa qauluz zur wa syahadatuz zur yaitu berkata dusta dan bersaksi palsu. Jadi bukan atau tetapi dan dua-duanya. Kalau pian perhatikan, bukankah bersaksi palsu ini juga termasuk perkataan dusta? Ya kalau bukankah berkata dusta itu termasuk di dalamnya adalah bersaksi palsu. Kalau istilah balaghah ini namanya adalah zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan khusus yang mana sebelumnya disebutkan umum, yaitu berkata dusta yang di dalamnya adalah bersaksi palsu. Rasul sebutkan lagi bersaksi palsu secara khusus dikarenakan banyak orang terjatuh di dalamnya. Akibatnya apa? Akibatnya mudaratnya, bahayanya kepada orang lain bisa merubah hukum si hakim si qadhi karena berdusta. Yang asalnya salah kan jadi salah bujur. Yang asalnya bujur bisa salah akibatnya dia dihukum padahal kada bersalah disebabkan saksi yang dus dusta. Kejahatannya luar biasa kepada orang. Yang asalnya sidin kada salah timbul masuk penjara karena ada orang bersumpah pal palsu. Maka keburukannya luar biasa. Makanya Rasul sebutkan khusus lagi. Padahal kan Rasul sebutkan berkata dusta aja cukup. Termasuk di dalamnya adalah bersaksi pal palsu. Tetapi Rasul sebutkan secara khusus dikarenakan bahayanya juga luar biasa, mengakibatkan orang lain merugi. Asalnya kada salah menjadi masuk penjara karena ada orang yang bersaksi pal palsu. Ya sama seperti ketika Rasul ditanya ya tentang penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam surga, maka Rasul menjawab dengan bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bukankah akhlak yang baik termasuk bagian dari takwa? Ini juga zikrul khas ba'dal am menyebutkan khusus yang mana sebelumnya disebutkan umum. Akhlak apa bertakwa kepada Allah kemudian akhlak yang baik. Akhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Ini menyebutkan akhlak yang baik adalah takwa yang paling utama. Kemudian perkataan Abu Bakrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulanginya sampai kami berkata, wa qauluzur wa syahadatuzur wa qauluzur wa syahadatuzur kata diulang-ulang Nabi terus. Kemudian kata si Abu Bakrah, mudahan Nabi berdiam. Ungkapan Nabi berdiam ini karena beliau kasihan dan sayang kepada Nabi agar jangan diulang-ulangi sehingga Nabi kada nyaman atau tersakiti. Ini menyebut ini menjelaskan bahwasanya para sahabat itu cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai masalah seperti ini pun Para sahabat kemudahan sidin diam supaya ampih karena agar jangan Nabi tersakiti dengan ungkapan-ungkapan seperti seperti tadi. Ini uh, syahidnya adalah di hadis ini bahwasanya Nabi ketika menjelaskan bersandar. Nah, boleh seorang guru atau seorang ustadz ketika kajian dia ber, bersandar. Ya. Bahkan disebutkan juga di syarah Syama'il ini ada namanya Al-Mawahib tulisan Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i kata beliau yang intinya adalah bersandar itu boleh baik bagi orang yang bersandar boleh untuk liifadatil ilmi untuk mendapatkan faidah dari ilmu entah dia seorang pengajar atau pelajar itu tidak menafikan kesempurnaan adab kata beliau maka ketika antum umrah antum perhatikan ketika kajiannya Contoh Syekh Abdul Musin Al-Abbad sangat banyak. Ada orang yang bersandar. Itu tidak menafikan kesempurnaan adab. Ya. Ya. Kemudian ada dua ada berapa hadis lagi? Satu, dua, tiga ya, masih banyak. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim ya. Cukuplah. Atau nggih silahkan. Oh iya, ada yang mengatakan Sidin uh, ketua masjid kita yang mendengar ceramah bahwasanya uh, ketika Nabi ditanya seseorang siapakah yang paling berhak untuk kita berbuat baik adalah ibumu, ibumu, ibumu tiga kali, itu ibu yang bu, ibu kita lebih dari satu ya. Berarti suami Sidin ada punya tiga istri atau lebih. Maka jawabannya ulung kada pernah mendengar yang ulun terangkan tadi, yang ibumu, ibumu, ibumu tiga kali berhubungan dengan ayat hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini. Itu kenapa kita tiga kali ya ibumu, ibumu, ibumu dikarenakan ibu mempunyai jasa kepada anak tiga di ayat tadi. Yang pertama sifat keibuan. Ya, yang kedua, dia yang mengandung. Yang ketiga, dia yang menyusui. Itu disebutkan Syekh Abdul Razak di salah satu risalah beliau, kitab beliau ya. Menukil dari perkataan sebagian ulama. Kalau ibumu ibumu tiga kali berarti mama kita tiga rasa dapat enggak itu nah. <laughs> rasa dapat Ya. Kalau ibu nanti salah ditafsirkan orang ya. Kalau kita oh berarti semangat ulun hantak belabih jar. Kan maknanya maksud dari tiga kali lebih ditekankan untuk berbakti <laughs> bukan tiga kali tiga. ya mas masya Allah ya. Kadang mungkin ya ada orang yang salah paham ya. Oh ini berarti tiga kali juajar. Maka tidak seperti seperti itu ya. Wallahu alam. Ya masih ada tiga hadis lagi ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah ini sudah sampai waktu isyraq. Ya ini yang bisa ulun sampaikan ya sedikit tidak mengapa tapi yang penting adalah bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh